Sudah Ustaz, sudah. Nah. Barakallahu Kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga di mana Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala telah membahas faedah yang sangat penting sekali. Di mana inti dari kaidah yang ketiga tersebut adalah beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam muncul berdakwah di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadahannya. Di antara manusia-manusia tersebut ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, dan ada pula di antara mereka yang menyembah, yang beribadah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tanpa membeda-bedakan mereka sedikit pun. Karena inti dari perbuatan mereka sama yaitu kesyirikan memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah itu adalah suatu bentuk kesyirikan. Naam. Dan ini disebutkan juga pada pertemuan yang lalu tentang kaidah yang sangat penting al-ibratu بالحقائق والمعاني لا بالعس la والألفاظ. بارامتر untuk menghukumi sesuatu itu berdasarkan hakikat-hakikat dan makna-maknanya. Bukan dilihat dari penamaan-penamaan atau lafat-lafatnya. Nah, Dari hakikat dan perbuatan mereka itu sama, yaitu telah memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Walaupun berbeda-beda yang disembah, walaupun berbeda-beda yang diibadahi. Ya, namun hakikat dari perbuatan mereka sama. Naam, barakallahu fikum. Maka dalam kaidah yang ketiga ini beliau Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ingin membantah orang-orang musyrikin yang berada pada zaman beliau ketika mengatakan mereka melontarkan syubhat ayat-ayat yang menjelaskan kesyirikan di dalam Al-Quran itu berkaitan ya tentang orang-orang yang menyembah patung berhala. Lantas mengapa kalian ya maksudnya yang dituju adalah ahlu tauhid ya mengapa kalian ya menjadikan orang-orang saleh di sisi mereka seperti patung berhala atau mengapa kalian menjadikan para nabi sejajar dengan patung berhala ya jadi mereka maksudnya ingin dia ya, membedakan diri-diri mereka orang-orang musyrikin pada zaman beliau yang melontarkan syubhat itu beralasan mengapa kami dijadikan seperti orang-orang musyrik jahiliyah sama-sama berbuat syirik padahal beda mereka beralasan kalau mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu menyembah patung berhala adapun kami tidak ya kami hanya melakukan itu kepada orang-orang soleh atau para nabi. Mengapa kalian jadikan samakan para nabi, orang-orang soleh dengan patung-patung berhala? Ini syubhat yang mereka lontarkan, yang mereka sebutkan. Kemudian syubhat itu dibantah oleh Syekh Muhammad rahimahullah dengan kaidah ini. Kaidah yang ketiga ini. Bahwa ya Orang-orang musyrik jahiliyah, kesyirikan mereka tidak hanya menyembah patung berhala saja. Bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh, bahkan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Dan juga ada pula yang menyembah matahari, bulan, ya patung, berhala, juga ada memang yang menyembah batu-batu, pepohonan, ya dan seterusnya. Namun Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan antara mereka sedikit pun karena mereka semuanya hakikatnya berbuat syirik. Telah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Telah memalingkan salah satu jenis ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah mereka palingkan kepada selain Allah dan ini adalah kesyirikan. Kemudian ya setelah beliau membantah itu beliau menyertakan dalil-dalilnya dan ini sangat penting sekali. Ya kita beragama berdasarkan dalil, tidak berdasarkan taklid. Ya, tetapi berdasarkan dalil. Ya, wala taqfu ma laka bihi ilmun. Janganlah ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Ya. Naam, para fikum. Dan ilmu itu adalah qala Allah, qala rasuluhu. Ya. Ilmu itu adalah ucapan Allah, firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sabda Rasulullah hadis-hadis yang sahih. Ya dan juga perkataan para sahabat ya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, para salaf as-salih. Nah, dan juga kita mendapatkan ilmu dari para ulama yang merupakan pewaris para nabi yang mereka orang-orang yang sangat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi dengan pemahaman yang benar. Nah, Baik, barakallahu fikum. Ilmu adalah diambil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Enam. Baik. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqani nassun min Qur'anin aw min sunnatin وطبيب ذاك العالم الرباني Beliau rahimahullah mengatakan dan kebodohan kejahilan terhadap perkara agama adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat bisa membinasakan. Dan obatnya adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan yang saling berkesesuaian yaitu nasun min Qur'anin au min sunnatin nas dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah dari hadis-hadis yang sahih wa tabibu dzaka al-alimur rabbani dan tabibnya dokternya adalah seorang ulama ar-rabbani, para ulama ar-rabbaniyun. Nah, barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, kita telah baca kaidah yang ketiga ini dengan membaca sebagian dari dalil-dalil yang beliau sebutkan. Ya, kita teruskan. Qala rahimahullah. Naam. Wa dalilul anbiya. Sudah ya? dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik jahiliyah juga ada yang menyembah para nabi. Sudahkah? Sudah kita baca ya? Naam. Wa dalilus salihin sudah? Baik. Kita ulang sedikit, tidak mengapa. para kalau Qala rahimahullahu taala ودليل الأنبياء قوله ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah ada di antara mereka yang menyembah para nabi adalah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سورة المائدة 116 آية Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua selain Allah? Maka Isa ibnu Maryam menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan ya sesuatu yang aku tidak berhak padanya. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya, ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surat Al-Ma'idah ayat 116. Kemudian beliau menyebutkan dalil berikutnya wa dalilus salihin qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa sebagian orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga ada di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh Dalilnya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Surat Al-Isra ayat 57 Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabbnya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharap, mereka sendiri mengharap rahmatnya. Dan takut akan azabnya. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalilul asjari wal ahjari qawluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa sebagian orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Allah taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats al-ukhra?" Maka apakah patut kalian maksudnya wahai orang-orang musyrik menganggap Allah wal Uzza dan juga Manat yang ketiga Ayat ini sangatlah jelas sekali sisi pendalilannya yaitu dengan penjelasan bahwa Allah ada dua bacaan untuk allata yaitu bacaan yang pertama dengan takhfif sebagaimana di sini disebut oleh Syekh Abu Abdullah Nasir dalam syarah al-qawaid al-arba hafizahullah beliau menjelaskan allata ala qiraati takhfif wa hiya qiraatul jumhur allat ya ada dua bacaan. Bacaan yang pertama yaitu bacaan tahfif. Ya, dengan diringankan tanpa tasdid. Allata, ini, ini bacaan kita yang kita baca dengannya afara'aitumul lata wal uzza allata na'am dengan bacaan takhfif ini tanpa tasydid dan ini adalah bacaannya jumhur Al-Jumhur membaca dengan takhfi. Al-Lata, bukan dengan tashti. Berkata Ibn Kathirin rahimahullah, Kanat sakhratan bayda mankushah. alaiha baytun bittaifi, lahu astarun wasadanah, wasadanah, وحوله فناء فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش نعم jadi Al-Imam Ibn Kathirin rahimahullah menjelaskan bahwa Allata ini Allat ya adalah sebuah batu sokhrah bayda batu besar putih ya yang diukir yang berada di Taif. Taif kota dekat dengan Mekah. Nah, berada di Taif. Dan dibangun sebuah bangunan seperti rumah di atas dari batu tersebut. Nah, yang punya tirai-tirai dan di sekelilingnya ada halaman yang besar dan berhala ini batu besar ini diagung-agungkan oleh ahlu Taif, orang-orang penduduk Taif ketika itu, yaitu Sakif dan yang mengikuti mereka. Mereka membanggakan berhala tersebut, batu besar tersebut yang mereka ibadahi selain Allah, mereka bangga-banggakan atas selainnya dari ya suku-suku Arab. Nah, Baik, ini bacaan yang pertama Allah ta dengan takhfif. Para ulama yang lain menjelaskan bacaan yang kedua yaitu tasjid Allah ta ada tasjid pada taknya. Nah, Maka itu diambil dari latta yalutu. Latta mengadoni, membuat aduan Lata eh, latta yalutus tawik, ya. Ini maksudnya adalah dahulu pada zaman jahiliyah ada seseorang yang dermawan membuat semacam adonan makanan ya Para fikum kemudian dibagi-bagi kepada para jemaah haji ya jah, haji dengan tata cara jahiliyah ketika itu. Iya. Dengan tata cara mereka. Nah, kemudian ya dibagi-bagikan makanan tersebut kepada mereka. Nah, nah orang tersebut kemudian meninggal dan kuburannya kemudian diagung-agungkan selain Allah, dijadikan sebagai tempat ibadah selain Allah, selain mereka mengibadahinya ya selain kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ukuran yang diagungkan selain Allah. Ya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan pula. Baik, kemudian Al-Uzza Naam Al-Uzza ya berkata Ibnu Jarir rahimahullah kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlatin baina Makkati baina Makkata wa Ta'if. Kanat quraishun yu'azzimunaha. Naam. bin Uzza adalah sebuah pohon yang dibangun bangunan di atasnya yang memiliki tirai-tirai ya binakhlah di tempat yang bernama Nakhlah yang terletak antara Makkah dengan Taif. Dan berhala ini yang wujudnya bentuknya adalah sebuah pohon yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Naam dan sekelilingnya bangunan diagung-agungkan dan disembah selain Allah oleh orang-orang Quraisy ya ketika itu. Naam. Oi. Jadi sisi pendalilan dari ayat-ayat ini sangat jelas sekali bahwa di antara barakallahu orang-orang musyrik jahiliyah yang dahulu diperangi oleh Rasulullah SAW ada yang menyembah batu-batu ada yang menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan yang diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalil yang lain beliau bawakan hadis wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط Hadis Abu Waqid al Laythi radhiyallahu taala ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga al Imam An-Nasa'i juga al Imam Ahmad Rahimahumullah taala dan diriwayatkan oleh yang lainnya yaitu Abdul Razak Ibnu Hibban Abu Ya'la dan juga diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dan yang lainnya ya seluruhnya dari jalan Az-Zuhri dari Sinan Ibnu Abi Sinan an Abi Waqid Al-Laitsi bihi. Naam. Barakallahu fikum. Dan hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Al-Allamah Mukbil Ibnu Hadi Al-Madkhali uh, Al-Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Naam telah dihasankan oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimahullah taala. Naam dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Naam. Dan juga hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhaddis zaman ini ya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam beberapa tempat. Naam. Seperti dalam Zilal Al-Jannah. Naam. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik. Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Dan sebagian kami ya baru saja terlepas dari kekufuran, maksudnya baru masuk Islam. Ya. Sebagian mereka ketika itu baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik memiliki sidrah, sidr. Iya. Pohon sidr. Yang mereka beriktikaf di sekelilingnya ya di sisinya ya wa nabiha biha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut di sidar tersebut mereka mengambil berkah dengan digantungkannya senjata-senjata tersebut di pohon tersebut untuk mengambil berkah yuqalu laha zatu anwatin. Ya, dan pohon tersebut ya disebut sebagai zatu anwat. Famararna bisidrotin. Maka kami ya melewati sidrah tersebut. Sidr tersebut. Ya. Fakulna maka kami katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Naam. Baik, kalau sisi pendalilan dari hadis ini dari kaidah yang ketiga sangat jelas, beliau ingin menjelaskan kepada kita Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan dalil selain dari ayat Al-Qur'an dalam surat An-Najm tadi juga dalam hadis ini ditunjukkan bahwa sebagian ya orang-orang musyrik ketika itu ada yang menyembah pohon yang mengambil berkah-berkah dari pohon tersebut seperti yang mereka namakan datu anwat ya mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk mengambil berkah darinya dan pada peristiwa Zatu Anwar tersebut ya ada sebagian dari orang-orang yang baru masuk Islam ya ketika melewati ya pohon tersebut mereka kemudian ingin ya memiliki yang sama mereka minta dijadikan yang sama ya seperti yang dimiliki oleh orang-orang tersebut yang memiliki datu anwar. Adapun pembahasan tentang ini dan syubhat-syubhat seputarnya dan bagaimana cara menjawabnya itu dibahas insya Allah nanti ketika kita membahas ya kitab kasfu Asyubhat membongkar menyingkap berbagai macam bentuk syubhat nah di akhir kitab atau di hampir ya poin-poin ya bantahan syubhat secara terperinci tepatnya pada syubhat yang ke-12 Naam Barakallahu fikum ini di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin dengan membawakan kisah Bani Israel dan juga kisah Datu Anwar. Nah, dan kemudian dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam Kashfu asy Saya Saya bacakan sedikit ya, barakallahu fikum. Nanti kelengkapannya insyaallah ketika kita nah Barakallahu fikum membahas kitab ini insyaallah taala. Baik. Fal jawab an naqula inna bani Israil lam yaf'alu dhalik wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dhalik. Jawabannya adalah kita katakan bahwa Bani Israel yang meminta ij'al ilahan kama lahum alihah para pengikut Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Banu Israel ketika melewati orang-orang musyrikin mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah di antara mereka sebagian mereka mengatakan ij'alna ilahan kama lahum alihah jadikanlah kepada kami wahai Musa alaihissalam sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka ini punya sesembahan ya maka kata Syekh Muhammad An-Najdi Atami rahimahullah ya bahwa Bani Israel itu tidak melakukannya. Mereka hanya terucap kemudian dinasihati, kemudian walhamdulillah menerima. Tidak melakukan kesyirikan setelahnya. Setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ alladziina النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ alaihi wasallam lam ذَلِكَ Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi SAW alaihi wasallam dalam kisah Datu Anwar sebagian orang-orang yang baru masuk Islam tadi yang dalam peristiwa Datu Anwar ya ketika melewati enam pohon sidr, ya semacam bidara enam sidr yang mana orang-orang musyrik jahiliyah mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut enam untuk meminta berkah adanya. Baik para Ya, maka para sahabat yang baru masuk Islam tadi sebagian ya mengatakan ya dalam peristiwa Zatu Anwat Ya Rasulullah ij'al lana Anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka mempunyai dhatu anwat. Naam. Maka kata Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi SAW pada peristiwa Datu Anwar, lam yaf'alu dhalik. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak melakukannya. Mereka hanya terucap karena memang baru masuk Islam, ya. Kemudian melihat seperti itu, kemudian mereka ingin memiliki yang sama. Ya, seperti Datu Anwar maka setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, mereka menerima, alhamdulillah, dan mereka tidak melakukan kesyirikan. Perhatikan, ya tidak melakukan kesyirikan. Nah, Wala khilafa anna bani Israel lau fa'alu dhalika lakafaru. Ya, kata Syekh Muhammad dalam kasus syubhat ini, rahimahullah, beliau menjelaskan dan tidak ada perbedaan di antara para ulama. Jika Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam itu melakukan apa yang mereka minta, misalnya mereka akan kafir. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya. Jadi mereka tidak kafir. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladhina nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Ya. Demikian pula tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa orang-orang yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya ketika mereka mengatakan wahai Rasul jadikanlah pada kami satu anwat sebagaimana mereka punya satu anwat ya kemudian Rasulullah melarang mereka dan bahkan Rasulullah SAW mengucapkan dengan ucapan yang keras inna hasunan ini adalah petunjuk-petunjuk jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian ya sampai-sampai dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan beliau bertakbir Allahu Akbar inna sunan ya demikian ya kam kuntum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel Musa ij'al ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun qala innakum qaumun tajhalun surat al-a'raf ayat 138 latarkabanna sanana man kana qablakum ya dengan pengingkaran yang keras. Ya, setelah diingkari dengan pengingkaran yang keras, ya, maka mereka sebagian orang yang baru masuk Islam tadi, sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi, Naam radhiyallahu anhum jami'an mentaati ya Rasulullah SAW mereka membatalkan ya hal itu tidak melakukan hal itu apa yang mereka minta maka beliau menjelaskan di sini dalam kasyfu syubhat saya nukilkan maka wa kadzalika la khilafa fi anna alladhina an nabiy sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafar tidak ada khilaf di antara para ulama jika seandainya mereka yang dilarang oleh Rasulullah SAW tersebut ya tidak mentaati Rasul SAW seandainya mereka tidak mentaati Rasul SAW dan mengambil tetap bersikeras mengambil zatu anwat sebagai sesembahan selain Allah setelah dilarang oleh Rasulullah SAW, niscaya mereka akan kafir. Tapi kenyataannya ya mereka tidak melakukan, tidak jadi. Mereka menerima nasihat dan peringatan dari Rasulullah SAW tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini yang perlu dipahami dari kisah tersebut dan uh, kelanjutan pembahasan lebih rinci tentang eh, kisah Zatu Anwatin insya Allah pada pembahasan eh, ketika membahas kitab Tauhid atau kitab juga kasus syubhat yang berkaitan <clears throat> tentangnya. Nah, insya Allah ta'ala. Namun ada sebuah faedah yang disebut oleh Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kasyfu syubhat faedah yang sangat penting sebagai pelengkap saja tentang هي قصة ذات أنواع لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان perhatikan faedah yang sangat penting sekali Naam, barakallahu fikum. Bahwa kisah ini memberikan faedah bahwa seorang muslim, bahkan seorang yang berilmu, terkadang bisa jadi terjatuh dalam sebagian ya dari ya jenis kesyirikan yang dia tidak sadari. Maka ini memberikan faedah kepada kita untuk semangat mempelajari ilmu. Ya terutama akidah, tauhid. Ya dan betul-betul menjaga yang kita berlindung pada Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Iya. Dan juga ini menunjukkan pada kita bahwa ucapan seorang yang jahil yang mengatakan yang meremehkan pelajaran tentang tauhid, tentang akidah. Kalau pelajaran tauhid itu sudah saya pahami. iya saya sudah paham. At-tauhid fahimnah. Eh, Ya tauhid sudah saya pahami. Maka kalau ada yang mengklaim dirinya mengaku saya telah paham tauhid, sudah meremehkan, tidak mau belajar tauhid, ya menomor sekiankan ya pelajaran tentang tauhid akidah, maka kata beliau anna min akbaril jahli. Sesungguhnya ini termasuk dari bentuk kebodohan yang terbesar ya wa makayidi syaitan dan termasuk dari tipu daya syaitan terhadap orang yang mengucapkannya ya dan kita ingat bahkan Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membuat bab khusus dalam kitabnya kitab At-Tauhid babul khawfi minasyirk bab takut dari kesyirikan ya kemudian beliau membawakan beberapa dalil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunan keturunanku dari menyembah berhala Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Bapaknya para nabi yang beliau sangat gigih berdakwah tauhid mendakwahkan tauhid kepada kaumnya dan melarang mereka dari perbuatan syirik ya dan sampai-sampai beliau menghadapi berbagai macam ujian yang besar dalam mendakwahkan tauhid tersebut. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ya, maka kita dapati dari ayat ini, ayat Al-Quran yang kita baca tadi, doa yang menceritakan doa beliau kepada Allah Azza wa Jal, wajunubni wa baniya an na'budal asnam, Ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala ini menunjukkan betapa takutnya beliau dari kesyirikan. Khawatir atas kesyirikan akan menimpa beliau dan anak keturunannya. Oleh karena itu beliau berdoa pada Allah Azza wa Jal. Demikian, ya oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, Naam, faman ya'manu ba'daka ya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salam takut dari kesyirikan. Maka siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan setelah Anda, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya. Oleh karena itu dalam hadis Mahmud ibnu Labid radhiyallahu taala dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal akhafu asyirkul khafi. Suatu perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik al-khafi. Syirik yang tersembunyi, samar. Iya. Barakallahu fikum. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain disebutkan di antara bentuk kesyirikan akhfa min dabibin naml. Lebih samar daripada suara derap langkah kaki semut. Ya. Subhanallah. Sangat samar. Dari bentuk-bentuk kesyirikan itu ada yang bentuknya sangat samar. Ya. Oleh karena itu perhatikan dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengkhawatirkan dan yang dikhawatirkan adalah manusia-manusia yang terbaik, paling soleh, paling berilmu, yaitu para sahabat mereka paling berilmu setelah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling baik, yang paling bertakwa, paling berilmu setelah para nabi dan rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Namun dengan keutamaan yang luar biasa yang ada pada diri para sahabat nabi. Ya, yang merupakan orang-orang yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Namun Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan ya hal itu akan ya menimpa para sahabatnya. Ya, maka di sini para kalifikum jami'an sebagai faedah yang sangat besar bagi kita semuanya untuk senantiasa ya takut dari kesyirikan baik syirik akbar maupun syirik asghar ya riya sum'ah ya dan yang lain dalam hadis tersebut dikatakan tentang syirik khafi fasu'ila anhu dan Rasulullah SAW ditanya tentangnya faqala arriya maka beliau menjawab diantaranya adalah arriya ya oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa yang pertama kali tentunya banyak berdoa pada Allah Azza wa meminta kekokohan di atas tauhid di atas sunnah dan meminta pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, syirik akbar, syirik asgar, dan juga berbagai macam bentuk kebidahan dan penyimpangan-penyimpangan. Ya, karena hati-hati kita ini lemah, sedangkan berbagai macam syubhat itu adalah menyambar-nyambar. Al-qulubu dha'ifah wa syubhat khattafah sebagaimana dikatakan oleh ulama. Ya, hati-hati manusia itu lemah, sedangkan berbagai macam syubhat itu betul-betul menyambar-nyambar. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kalbu, ya tetapkanlah kalbuku, hatiku ya di atas agamamu. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan kalbu hati. Ya, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan hendaknya kita juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa berdoa dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Iya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis ya doa berlindung dari kesyirikan Allahumma inni bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam Allahumma inni bika ya Allah aku berlindung kepadamu an usyrika bika wa ana a'lam ya dari aku melakukan perbuatan syirik dalam keadaan aku mengetahuinya wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang belum aku ketahui. Iya. Barakallahu fikum. Kita baca syarah dari Syekh Ibn Baz rahimahullah Syekhul Islam fi hadzal asr Syekhul Islam pada zaman ini Syekh Al-Allamah عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى afwan ya, terputus ini. Subhanallah. Baik. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم kemudian beliau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalam kaidah yang ketiga bahwa Nabi Naam an Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara fi unasin syirkuhum mutanawwi'un aqsamun wa anwa'un minhum man ya'budu al-anbiya wa minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budu as-salihin wa minhum man ya'budu al-jinna wa minhum man ya'budu al-ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar faqatalahum faqatalahum جميعا رسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرق بينهم وذكر الآيات الدالة على ذلك مثل قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Syekh bin Bas rahimahullahu taala menjelaskan ya kemudian Syekh Muhammad menyebutkan dalam kaidah ketiga ini bahwa para nabi eh, bahwa Nabi Muhammad SAW muncul di tengah-tengah manusia yang kesyirikan mereka bermacam-macam ia berjenis-jenis di antara mereka ada yang menyembah para nabi, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, di antara mereka ada yang menyembah jin, dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batuan dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya dan juga para sahabatnya memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka sedikit pun. Kemudian Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah menyebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil dari ucapannya tersebut diantaranya firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 80 yang telah kita jelaskan. Walhamdulillah. Faja'alna ibadat al-malaika wal-anbiya kufrun wa dhakara fi kisati Isa wal Nasara. Maka ya dia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa peribadahan kepada malaikat ya dan juga peribadahan kepada para nabi adalah sebuah kekufuran, kesyirikan karena menyimpangkan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dia menjelaskan dalam kisah Isa dan juga kisah orang-orang Nasara dalam surat Al-Maidah ayat 117, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Ya, Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Sungguh tidaklah aku ucapkan ya kecuali apa yang engkau ya Allah perintahkan kepadaku. Nah, yaitu aku beribadah hanya kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. makul tulahum tidaklah aku ucapkan kepada mereka illa ma amartani bih, kecuali apa yang engkau ya Allah perintahkan kepadaku dengannya Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yaitu aku hanya beribadah pada Allah Rabbu dan Rabbnya kalian. Naam. Demikian. Wa dhakara fil ashjar wal ahjar wal salihin kadhalik. Afara'itumul lata wal uzza wa manata thalithat al ukhra. Ya, kemudian uh, menyebutkan tentang dalil yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang musyrik jahiliyah ada yang menyembah pepohonan, batu-batu, ya dan juga orang-orang saleh. Naam, yaitu dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitum Lata wal Afara'aitum Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra. Syekh bin Bas mengatakan rajulun salihun wa Manat hajar wal Uzza Ya, beliau menjelaskan Allah adalah seorang yang saleh yang kemudian kuburannya dia diibadahi selain Allah diagungkan selain Allah. Ini salah satu bacaan dari makna tafsir dari Allah. Sebagaimana telah lewat tadi penjelasannya. Yaitu ketika ya dengan bacaan tasydid. Adapun uh, adapun enam eh, toib. Ini salah satu tafsir dari Allah yaitu rajul as-salih. Kemudian mana yaitu hajar yaitu poh, uh, batu. Wal uzza syajarah yaitu pohon. nam penjelasan tentang lata telah kita lewati tadi. 6. Ketika kita membahas beberapa pengertian darinya. Nah, walhamdulillah. Wal maksudu anna al-musyrikina berkata Syekh bin Bas rahimahullah wal maksudu anna al-musyrikina tanawwa'at ibadatuhum li ghairillah minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa minhum man ya'budu an-nujuma wa minhum man ya'budu al-jinna إلى غير ذلك فقاتلهم الرسول Shallallahu Alaihi Wasallam وقاتلهم الصحابة yang dimaksudkan dari ini adalah bahwa orang-orang musyrik ya peribadahan mereka kepada selain Allah itu beraneka ragam bermacam-macam bentuk peribadahan mereka kepada selain Allah tersebut. Enam, di antara mereka ada yang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang, dan ada juga yang menyembah jin dan yang lainnya. Tetapi mereka ya diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan mereka tidak membeda-bedakan. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak membeda-bedakan antara pelaku kesyirikan tersebut sedikit pun. Nah, fasyirku wahid karena kesyirikan itu satu, sama. Kesyirikannya sama. Hakikat dari perbuatan mereka adalah kesyirikan wa intanawwa'a al-ma'budun walaupun yang disembah berbeda-beda ya walaupun yang disembah berbeda-beda falladhi ya'budu syamsa awil qamara awil malaika awil anbiya awil salihin awil nujum aw ghair aw ghairahum kulluhum musyrikun ya maka yang menyembah matahari atau bulan atau malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh atau bintang-bintang enam atau yang lainnya, seluruh mereka adalah musyrik. Ya, mereka adalah orang-orang musyrik. Sawa'un kana al-ma'budu salihan au jamadan au nabiyan. Sama saja apakah yang disembah itu orang soleh atau benda mati seperti batu, pohon, au nabiyan, ya, atau seorang nabi au malakan au ghaira dhalik atau seorang malaikat atau yang lainnya wallahu yaqulu jalla wa ala dan Allah jalla wa ala berkat berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan Allah telah menetapkan, memerintahkan, Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Azza wa Jal. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Dan beribadahlah hanya pada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Fa'ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Hajj. Maka Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah, "Faman khalafa hadhihi al-ayat wa ma jaa fi ma'naha faqad asyrak faqad asyraka sawa'an فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك wa yakunu di wa yakuna dinu kulluhu lillah. Nah, barang siapa yang menyelisihi ayat-ayat ini ya dan yang ya semakna dengannya, maka dia telah berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik yaitu yang menyembah salah satu di antara ya uh, nah, barang siapa yang menyelisih ayatnya telah disebutkan tadi perintah untuk mentauhidkan Allah menyembah hanya pada Allah atau yang semakna dengannya maka dia telah berbuat syirik yaitu barang siapa yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah ya sama saja ya dia tetap dikatakan berbuat syirik sama saja apakah dia memalingkan ibadah tersebut ya kepada selain Allah ya dengan berbagai macam bentuk peribadahannya sama saja mereka melakukan hal itu bersama para nabi, ya, orang soleh, malaikat, jin, bintang-bintang, matahari, bulan, dan yang lainnya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari yang disebutkan tadi, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Naam, barakallahu Itu inti penjelasan beliau. Nah, oleh karena ini, ya Allah taala telah ya berfirman menjelaskan tentang hal tersebut wa qatiluhum hatta la takuna fitnah dan perangilah mereka seluruhnya sampai tidak ada lagi fitnah yakni asyirk yakni syirk yaitu tidak ada lagi kesyirikan wa yakuna dinu lil kulluhu lillah wa yakuna dinu kulluhu lillah dan agar agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala Berkata Syekh bin Bas rahimahullahu taala, "Fasyirku yutlaku alaihi fitnah." Naam. Barakallahu fikum. Ini penjelasannya masih panjang ya. Ada beberapa satu halaman lebih. Waktu sudah malam ya. Toib. Boleh lanjut atau cukup? Cukupnya. Nah, nah baik iya, para lebih. Nah, misalnya itu kita baik. Ya, misalnya kita generasi. Baik para lebih ditandai eh, akhir dari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya ya dari penjelasan beliau Syekh bin Bas rahimahullahu taala fasyirku yutlaqu ala alaihi fitnah. Naam, asyirk juga disebut sebagai fitnah. Naam, baik Sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, dari insyaallah kita lanjutkan nanti penjelasan dari Syekh bin Bas karena keterbatasan waktu malam ini sudah terlalu panjang. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.